Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Hari ini nih, tepatnya tanggal 7 Ramadan 1438 Hijriah, kita bersama 38 rombongan akan menuju ke kota Mekah Mukarramah. Kita sekarang lagi di Miqat Dul Hulaifah, Miqatnya penduduk Medina Dari sini kita akan melaksanakan sholat, uh, eh, Sholat Tahitul masjid, sholat duha, lalu kita akan berniat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Jibril ketika haji untuk sholat di tempat ini mengatakan salli fa innaka biwadin mubarak kau sholat kau berada di lembah yang penuh kita lihat udah lengkap jemaah udah ya kita menuju ke dalam masjid jadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masjidnya belum ada hanya lembah lembah aja. Tapi di sini banyak air sehingga para sahabat itu mandinya di sini ya. Kalau kita kan mandi di hotel. Itu para sahabat mandinya di sini, berbenah di sini. Lalu berangkat. Yo bismillah. Masya Allah Hawanya hangat Ajil Ish tamshi Tamshi uh, Ruwaidan kita Assalamualaikum Ya Ya, ini kita lihat menuju ke masjid. <clears throat> Jadi miqatnya penduduk Medina, orang-orang yang lewat dari Medina walaupun bukan penduduk Medina, maka mereka miqatnya dari sini. Dan ini keutamaan kalau jemaah umroh itu ke Medina dulu ya. Soalnya kalau jemaah langsung turun jeda mau ke Mekah, eh, terkadang miqat mereka di alam lam yang insya Allah kita lihat ini. Masya Allah, Masya Allah. Uh, aina najtami' ma'al jama'ah huna. Nah. baik, uh, Alhamdulillah Masjid uh, Dhul Hulefa ini di dipersiapkan untuk jemaah yang hendak mandi ada tempat-tempat khusus untuk mandi memang ada tempat untuk wudhu Ya, ibu-ibu di sebelah kiri. Bisa berkumpul sebelah kiri sini. Nah. Baik, tolong diperhatikan kalau masuk masjid kiblatnya. Karena ada jemaah masuk masjid yang penting sholat. Padahal tidak mengarah ke kiblat. Kalau rame kelihatan lah maka insya Allah kita akan berkumpul di tempat ini. Ibu-ibu silahkan, paling tidak 2-4 rakaat. Lalu kita akan tunggu di tempat ini. Eh, Bapak-bapak, jangan-jangan lupa untuk niat tetap di dalam hati lillahi ta'ala. Tapi lafadkan mengatakan lebaik Allahumma umratan. Yang buat umrat ini sebutkan umrah buat buat siapa? Umrah buat ayahku, umrah buat kakekku atau nenekku disebutkan. Baik. Umrah buat diri sendiri cuma labbaik Allahumma umrah. umrah. Ya, silakan. Bapak-bapak ada yang ingin ditanya? Ya itu bacaannya labbaik Allahumma umratan an siapa sebutkan namanya? An. Ya. Buat siapa? Seperti itu. Nggak bisa. Mau main labbaik Allahumma umrah an tetangga-tetangga serumah nggak boleh. Satu umrah satu orang. <laughs> belanja boleh borongan. Kalau eh, borongan boleh pak kita pak. Diskon. Tapi semua punya wudhu eh, apa pak? Ya Allah Bismillah kita berangkat. Ya ini ini kurma hijau ya yang katanya uh, buat siapa? Buat yang kepingin punya anak ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu ada yang kering. Halal dimakan. Masya Allah. Kita lihat di sebelah sini. Ini nih kita lihat nih, masya Allah. Kalau kita perhatikan jenis kurmanya beda. Ini bulat, yang itu agak lonjong ya. Masya Allah. Ya karena itu ada yang ngambil. Kita lihat nih, ada orang yang motong, akhirnya rusak, bisa-bisa mati ini. Uh, ini lihat nih, layu ini. Ini sudah putus ini sebenarnya. Ini dia mati karena orang motongnya seperti itu. Tapi Nah, nggak bisa udah. Ya. Nggak bisa. Ini lihat ini. Ini rusak itu karena ada yang motong. Padahal harus digunting ya. Iya. Akhirnya jadi kering kayak gini. Nggak apa-apa lah. Kita bawa buat contoh ibu-ibu. yang kepingin punya anak. Lo kan ibu ibu-ibunya kan. Ya, mau hamil. Bismillah. Baca doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya, coba kita lihat masjid Miqat ini luas banget. Sampai Nah, sini nih jamaah. Ana mau tunjukin pohon pohon pisang. Ah, kita lihat nih. Ah, karena Zul Hulaifah ini letaknya di lembah, jadi subur kita lihat nih. Nih, ada beberapa pohon pohon pisang dan berbuah. Masya Allah, Masya Allah. Ingat tadi lembah, jadi Zul Hulaifah ini lembah tempatnya air kalau hujan itu turunnya ke sini. Nah, wadi, wadi tempatnya wadi ya. Uh, subur nih, masya Allah. Bisa piara kambing ngebutak takol di sini kan? Pohon pohon pisang apa ini? Masya Allah, ada pisang raja. itu itu ada ada lagi lagi buah, itu, lagi buah di sana. Nah. masjid masjid, duha, terus niat ihram. Enggak, itu niatnya. Jadi iya. sholatnya iya. itu jadi sholat ihram. Yang sunatnya mana? Ya, Itu. <laughs> Ah. Kayak kita masuk masjid, ah. sholatnya qobliya masjid. Itu akan menjadi tahiyatul masjid. Nah, kita mau sholat sunat ihram. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika iya, kita sholat duha, kemudian kita berniat, maka sholat tadi jadi sholat sunnah ihram. Oh. Jadi yang penting itu niat setelah setelah beliau ihram karena Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan salat untuk ihram tapi beliau salat setelah itu berihram maka di sini akhirnya disimpulkan itu jadi salat sunnah ihram barakallahu fikum masing-masing langsung ah, masing-masing uh, iya, tetap masing-masing niatnya masing-masing nanti di bus kita ingatkan kembali back Taib uh, jamaah ini kita lihat kondisi uh, Masjid di Hulaifah sepi ya. Karena mungkin banyak orang yang tidak ingin umroh di siang hari. Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan itu sebagian dari adab ya. Dan dalam kondisi bulan Ramadan, perjalanan yang cukup panjang, ya. tentunya orang merasa lelah dan kebanyakan orang berangkat di malam hari dan sebenarnya sunnahnya safar itu pun di malam hari. Karena Rasulullah SAW mengatakan innal Ardo tutwa bil lail. Sesungguhnya bumi itu di malam hari seperti dilipat. Jadi jarak yang jauh ketika ditempuh di malam hari maka itu seperti dilipat. Jadi jemaah tidak harus berhenti di masjid ini yang ini umroh. Artinya kalau ada orang lewat naik bus, kemudian sebelum lewat miqat dia berniat, dia berihram. Ingat ihram itu artinya bukan pakai baju ihram. Jadi ihram itu bukan pakai baju ihram tapi niat untuk masuk di dalam ibadah umroh itu sendiri dikatakan orang itu telah berihram. Jadi kalau mau naik bus ketika uh, sampai Zulhulaifa dia mengatakan dia berniat dalam hatinya lalu dia mengatakan labbaik Allahumma umratan tanpa dia berhenti di masjid ini tanpa dia sholat di masjid ini umrah dia sah tidak ada masalah karena uh, berhentinya di tempat ini itu hanya anjuran dari Rasulullah SAW tapi yang jelas seorang yang umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dia sudah berihram di tempat itu. ini umpamanya ada jemaah yang lupa berihram. Tahu-tahu sampai 40 kilo melewati mikot, Apa solusinya? Balik ke miqat. Untuk niat di mikot, Nggak harus turun. Ingat tidak harus turun di tempat ini. Dia balik ke mikot kemudian dia berniat. Atau kalau dia melanjutkan perjalanan tanpa dia mau balik, maka dia punya kewajiban membayar membayar dam nyembelih seekor kambing, dipotong dan dibagikan kepada penduduk Mekah. Dan kalau kita lihat tuh ya, sepi padahal hari ini hari Jumat ya. Hari yang hari Jumat, apalagi safar di hari Jumat ya. Uh, tidak dianjurkan safar di hari Jumat itu karena ada sholat Jumat, namun karena kita dalam kondisi yang yang tidak kita inginkan sebenarnya. Kita ingin sholat Jumat di Masjid Nabawi, namun karena uh, sekarang Ramadan, ada buka bersama, ada traweh yang hal itu menyebabkan kepadatan di jalan di kota Mekah Mukarramah dan ditutupnya banyak jalan. Sehingga jemaah akan sulit untuk sampai ke hotel apabila kita berangkat setelah Jumatan. maka kita nanti akan sholat duhur dan asar di jamaah tanpa sholat Jumat. Baik, sudah sholat semua? Sudah berniat? Labbaik Allahumma umratan uh, apa artinya lebih? saya menyambut panggilan jadi kalau orang dipanggil fulan jawabannya lebih, lebih. saya datang nih saya sambut panggilanmu maka kita datang ke sini uh, untuk menuju uh, ke kota Mekah ini pintu gerbang paling jauh jadi pintu gerbang menuju rumah Allah paling jauh adalah fil Hulaifah dan Allah memilihkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikot yang paling panjang sehingga perjalanan itu eh, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan rasa lelah yang dicapai. Artinya kalau cuma 25 km, 7 km ya pahala kita sesuai. Tapi kalau berapa jarak Madinah ke Mekah? 435 km. Itu sampai kotanya ya. Tapi mungkin kalau sampai perbatasan haram tidak sampai, maka banyak-banyak bertalbiah. Bismillah. Uh, yang udah, yang mau keluar, kita sambil jalan keluar Dia ingin dianjurkan ketika sholat itu sholat pakai sutroh ya. Sehingga ketika ada orang yang lewat tidak memutus sholat mereka. Rasulullah SAW mengatakan idza shalla ahadukum salli ila sutrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemana? أهلا وسهلا 150 132 ما شاء الله ما شاء الله kita udah udah di luar nih Bismillah baca doa keluar masjid apa Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Allahumma gfirli dhunubi Waftahli abwabah Fadlik Masya Allah, ini lihat buah kurmanya ya. Uh, tapi di Indonesia kan udah tanam kita. Jadi kita nggak beli lagi di sini kurma. Ini lihat ini kurma yang besar-besar nih. Oh, lihat tuh kurmanya besar-besar tuh. Masya Allah. Jemaah kalau mau. Hah? Kalau kayak ambil kulit kuku gini, boleh? Nggak boleh? Ya lebih baik tidak, sebenarnya nggak masalah. Kalau memang perlu ya, lakukan sesuatu yang perlu. Tapi jemaah, kita akan melihat batas tanah tanah haram. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma baina airin wa thaur haram. Antara bukit Thaur dan bukit Air itu tanah haram. Melihat di situ ada uh, seperti apa itu? Bukan, yang ada kayak bukan menara ya, setengah oh, uh, apa namanya itu? Iya. Apa tuh bahasanya tuh? Tugu, tugu yang modelnya seperti melengkung. Melihat? Uh, itu batas tanah haram. Ah, yang di atas kita lihat ya, itu itu batas tanah haram yang dibikin. Dikatakan Jabal Ir di sebelah sini, Jabal Saur itu di balik Gunung Uhud. Ya, gapura. oh, ah, segapura mah. Gapura kan buat masuk gitu kan. Iya. Ini bukan buat masuk, sekedar tugu ya sekedar tugu. Jadi dikasih batas tanah haram oh, sehingga itu ya? Iya, ngelihat yang melengkung di situ ada uh, ngelihat menara. Menara. Habisnya menara. Uh. Ada oh, iya, iya, iya. kelihatan? Iya, iya. Ah, itu batas tanah haram. Itu batas tanah haram. Apa di sini ada? Dikatakan ini Jabal Jabal Airnya. Jabal Saur itu di balik Gunung Uhud Bukitnya itu kayak Thor. Thor itu sapi jantan. Jadi kalau dilihat dari jauh itu seperti sapi jantan sedang tidur. Maka disebut baina air wa Thor ya. Nanti akan anak tunjukkan harroh. Batu-batu yang bekas Gunung Merapi ya. Tapi di sini ada Merapi ya? Ada Merapi. Oh, iya. itu ada. Bekasnya, itu. Jadi tahun 500-an, 560 atau 650 ya di zamannya Ibnu Katsir menceritakan bagaimana kejadian ketika meletus itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu saah tidak akan terjadi kiamat sampai keluar api di jazirah Arab yang menerangi onta-onta yang ada di Busra, yang ada di Syam. Jadi pernah keluar itu malam hari terang ya. Jarak antara Madinah sama Busra itu kira-kira 700 km itu yang di Busro kelihatan onta di malam hari itu kelihatan dari terangnya itu oh, ketika itu penduduk Medina pada ketakutan ya masjid Nabawi itu penuh orang-orang yang sholat yang ruku sujud ngaji berdoa karena mereka takut kiamat terjadi seperti itu kalau sekarang kan orang nggak nggak jadi takut lagi jadi tontonan makanya kalau ada orang tabrakan katanya yang nolongin cuma dua orang yang sisanya ambil HP mengabadikan subhanallah ya subhanallah ya. terbukti terbukti mama yang anil hawa ya semua diucapkan Rasul SAW ya gedung-gedung yang menjulang tinggi bayangkan ini bukan di bukan di Eropa ya ini di Arab jadi sabda Nabi Alaihi Wasallam itu wa antarul hufata al-urata ru'asya kau akan melihat orang yang tidak beralaskan uh, kakinya orang yang pakaiannya ya tidak tidak lengkap mungkin orang-orang badui penggembala kambing uh, mereka al-alah yang hidupnya awalnya miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan dan di Abu Dhabi itu ada satu tempat gedungnya pencakar langit semua kosong jadi sekedar buat berbangga-banggaan jadi tiap kobilah itu punya gedung tinggi, punya gedung tinggi. Nggak ada. Penghuni nggak ada. Nggak ada. Belum ada penghuninya. Biasanya kan orang itu bikin karena ada penghuni. Ini bikin dulu gampang penghuninya nanti. Mungkin iya. cucunya dia atau apa. Iya, iya mubazir. Itu tanda-tanda kiamat kata Nabi Allah Wasallam. Jadi untuk berbangga-banggaan aja. Untuk cerita kita punya gedung ya. Jadi setiap keluarga itu Kobilah setiap kobilah itu punya gedung dengan nama mereka. Itu yang ngelihat di Abu di Abu Dhabi. ya. Subhanallah. Apa yang disampaikan Rasul SAW benar. Kita lihat di Masjidil Haram. Hmm, ya. Gedungnya menjulang tinggi semua. Mau bikin di Jeddah. Buat apa gitu loh? Gedung tinggi ini dibutuhkan ketika tanahnya sedikit. <coughs> Artinya mau nggak mau bangunan harus ke atas. Di Arab buat apa gitu? Kalau di Masjidil Haram wajar. Karena Masjidil Haram kan tempatnya sedikit, butuh jemaah haji yang banyak, umroh akhirnya gedungnya tinggi. Tapi di Jeddah, mana? Ada apa tinggi-tinggi padang pasir masih luas gitu. Kan. Nah, nah kita lihat itu orang jualan ihram, jualan sabuk di sini, jualan tas. Karena banyak di antara mereka yang dari rumah itu pakai baju biasa. Jadi di sini dia beli, beli sabun, dia mandi di sini. Setelah mandi dia ganti ihram, berangkat. Penduduk-penduduk sini ya, untuk penduduk sini. Tapi kalau rombongan, kalau mandi di sini, zuhur iya. kita berangkat. Tadi mau bunga air besar dulu. Allah Akbar. Udah lengkap yang lagi? Ada yang wudhu. Baik, yang mau ke toilet, toilet jemaah. Ya, Hah? Gak apa-apa naik ke bis. Naik bis, naik ke bis. Iya, ke sana, sebelah sana. Yang mau naik ke bis, pokok laporan aja. Oh. <laughs> Lihat. Oh, oh, dari situ ibu-ibu. Udah lengkap kayaknya ibu-ibunya. Anak mau ke toilet dulu. like them. الله Masya Allah Yang mau foto Ya jamaah di tempat ini biasanya uh, kita lihat ada kantor kecil itu kabin ah, kabin cabin kayak gitu itu tertulis Markaz atau ayat Al-Islamiyah Al-Maidaniyah. Artinya pusat pe, apa ya, penyuluhan Islam di lapangan. Jadi jemaah umroh dan haji itu terus terang banyak yang bekal ilmunya sedikit mereka ya. Ah, bekal ilmunya sedikit, kadangkala eh, pembimbing di rombongan juga tidak memberikan pencerahan yang cukup ya. Sehingga ibadah umroh yang seharusnya uh, sempurna. Apalagi ini ibadah seumur hidup sekali mungkinnya tidak seperti sholat yang kita tiap hari lakukan. Tapi umroh ini ada orang yang sekali berangkat setelah itu sudah nggak balik lagi. Apalagi haji yang menjadi rukun Islam. Maka diperlukan ilmu. Uh, pemerintah Arab Saudi sadar tentang hal itu. Sehingga mereka bikin eh, pusat-pusat uh, penyuluhan. Biasanya di situ ada ustadz yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada buku-buku Eh, yang diterjemahkan hampir kepada semua bahasa dari bahasa Cina ya, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia diterjemahkan ke berbagai bahasa untuk memberikan kemudahan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang tidak suka membaca. Padahal ayat yang pertama turun, Iqra, baca tuh. Kita sibuk baca Facebook, kita sibuk baca Twitter, kita baca WhatsApp, kita baca berita, tapi ketika urusannya dengan ilmu, kita malas membaca. Kita ngatakan udah apa katanya ustadznya, apa kata pembimbingnya. Maka tolong dibaca, dipelajarin. Ketika ada sesuatu yang uh, kurang fahamnya, maka di situ uh, bertanya. Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika engkau tidak faham. Dan Anda doakan semua nih agar bisa datang ke kota Madinah, datang ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke makam Baqi, ke Uhud, kemudian lewat nih Muzdalifah, lalu mengatakan labbaik Allahumma umratan dan menuju ke Mekah Al-Mukarramah sebagai tamu Allah. Ingat, tamu Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah Jalla Jalla. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah jamaah, udah selesai? Ya, kita berangkat. Nah. Berangkat, berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ini hawanya panas ya. Yang membuat panas ini ah, lantainya nih. Kalau dulu dari tanah, ini dari apa nih Pak Bimo? bukan keramik mah batu ini granit ya batu granit ya kemudian memantulkan panas yang sangat ya ingat ketika kita sudah niat di sini nih udah larangan ihram tuh berlaku semua nah kita lihat nih apa yang disediakan di sini perlengkapan orang uh, yang umroh ada sandal dari plastik ada sabun ada buku ada gunting kuku ada apa namanya tuh silet ada peniti ada sabu, ya, lengkap semua tuh. Jadi orang yang uh, pakai baju biasa datang ke sini, insya Allah dia bisa. Insya Allah, zakal khair, barakallahu Nah, baju ihram ah, itu mah anak-anak ini mah jualan, tapi kalau yang di mobil, mana mobil kita? Oh, sebelah sini. Pelan-pelan. Nah, kita lihat nih. Silakan naik ibu-ibu. Bapak-bapak. Ah, kita lihat nih mobil dirubah jadi toko. ha, ah, mereka jualan baju ihram. Nah, ha, ah, kita lihat nih baju ihram yang ada di sini. Kamu alim? Kam? ha, ah, ini 25 real. Yang ini? ha, ini 40 real. Ini 30 real. Ini ha, ini mahal. Ada uh, 110. Ada yang paling mahal paling mahal tuh made in Pakistan tuh tulisannya 110 jadi mulai min khamsa ishrin ilamia wa ashrana Allah zaklah khair ma'alim Allah ibarik fi tijaratikum insyaallah boleh boleh sepuluh rel <laughs> pakai sabuk silahkan Alhamdulillah kita lihat nih kondisi uh, Hulefah ya. Uh, tidak terlalu uh, padat. Kondisinya panas. Berapa panas hari ini? Uh, Mas Bimo? Kalau nggak salah 40-an. Huh, kita lihat nih Masya Allah, Masya Allah. Ya, jemaah kita udah masuk ke ke bus Assalamualaikum waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana gimana buta kok? Aman-aman? Ya kita tunjukin nih bagaimana kondisi Zulhulefa nih orang-orang pada jualan. Gak ada udah jamaah kita. Nah, kita naik. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semua udah niat? Udah? Baik. Nahsubul adad. Hitung, Ingat kata Ustaz tadi, Bapak-bapak nggak boleh pakai kos kaki, nggak boleh pakai penutup kepala, nggak boleh pakai apa-apa. Cuma dua lembar, dua lembar kain. Sampai ada sebagian penulis yang mengatakan orang yang berihram itu tidak boleh bercermin. Entah itu sahih atau tidak, tapi yang jelas paling tidak seorang itu melupakan siapa dia, apa posisi dia, jabatan dia, dia datang ke sini ketika bersama-sama mengatakan labbaik Allahumma umratan sebagai apa? Sebagai tamunya Allah dan hamba Allah. Lengkap? Bismillah, ya. Ini kok tidak ada orangnya Ustaz? Memang kosong. Masya Allah. تفضل تفضل خذ مكانك اول أستاذ انتبه انتبه إن شاء الله Ingat lebih Allahumma umratan. Ah, lalu kita dianjurkan banyak-banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Ini yang namanya Zul Hulaifah Kita meninggalkan Zul Hulaifah mana tuh yang jemaah? kok udah hilang Hah? kemana dia sebelah kiri oh di sebelah sebelah kiri bapak-bapak ini Dhul Hulaifah lihat ada start of haram area itu uh, tanda akhir dari haram kalau masuk ke sana jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjid Nabawi menuju ke Dhul Hulaifah tidak pakai ihram beliau baru berganti ihram, baru mandi, baru pakai wangi-wangian di mana? Di Dzul Hulaifah sini. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau safar udah tergelincir matahari, beliau sholat dulu di Masjid Nabawi. Sholat duhur. Tanpa dijamak sama asar. Beliau sholat duhur, kemudian melanjutkan perjalanan ke sini. Tapi kalau beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, Lalu sampai sini masuk waktu duhur, di sini beliau sudah jamak kosor. Padahal jaraknya baru 11 kilo. Tapi itu jarak sudah berpisah dari kota. Sehingga seorang musafir sudah diperbolehkan untuk jamak kosor yang puasa mau berbuka ketika sudah berpisah dengan kotanya diperbolehkan untuk untuk berbuka. Jamaah semua masih puasa? Alhamdulillah. Taiba. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kita mengatakan labbaik ya Allah? Berarti ada panggilan. Allah memanggil kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul selesai bangunan Ka'bah dibangun lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim kaum ya Ibrahim fa fa'adzin finnas bil hajj Ibrahim kau bangun kau undang orang-orang untuk berangkat orang-orang diundang untuk berangkat maka diundanglah Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah gimana aku akan mengundang mereka suaraku tidak sampai kepada mereka apa kata Allah dikatakan dalam riwayat itu innama alaikal balagh tugasmu itu menyampaikan nama alaikan nida tugasmu itu memanggil dan tugasku menyampaikan panggilan itu maka kita termasuk diundang dan dipanggil sama Allah sehingga tatkala datang kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ya Allah aku datang ya Allah hanya untukmu tidak ada sekutu bagimu orang ketika bertalbiyah di situ tauhid dia dia munculkan kalau dia datang karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah. Di surat Lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah. Allah mengatakan wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hunafa. Mereka itu orang-orang tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Bukan sembarang ibadah, tapi ikhlas dia terus condong di atas tauhid maka para jamaah kita katakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata sesungguhnya semua pujian wan ni'mata segala nikmat kita ini kadang kala masih ingin dipuji ingin disanjung ingin dihargain padahal yang memiliki pujian itu hanya Allah wan nikmat Kalau kita bicara kita berbuat baik, kita ngasih nikmat sama orang, sesungguhnya nikmat yang ada pada dirimu dari siapa? Dari Allah. Kau bisa ngasih, kita ini sekarang bisa umroh. Apa karena kebaikan kita? Lah, karena Allah baik sama kita. Allah kasih kita rezeki, lalu Allah gerakkan hati kita, kita daftar untuk berangkat umroh. Dan Allah kasih kesehatan sama kita. Maka semua nikmat itu dari Allah. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah. Laka wal mulk itu semua milikmu bahkan kepemilikan. Kita bicara kepemilikan. Bapak-bapak, ibu-ibu punya rumah, punya mobil mungkin, punya motor, punya tabungan, punya anak, punya usaha, ingat semuanya itu milik Allah maka kita mengatakan sekarang nih innal hamda wan ni'mata laka wal mulk dan kepemilikan itu milikmu kita nggak punya apa-apa cuma sebagian orang pulang rumahnya terbakar naudzubillah min dalik anaknya tabrakan karena dia nggak memiliki apa-apa maka sekarang nih kita bertalbiyah membersihkan diri kita membersihkan hati kita dari segala ketergantungan kepada selain Allah SWT. Dan kita katakan semuanya milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Silahkan para jamaah, kita udah mau meninggalkan kota Madinah. Ini ada checkpoint di depan kita. Ah, lihat sebelah kanan bapak-bapak. Ini yang namanya Harroh Lihat batu hitam-hitam tuh yang nutupin tanah. Ah, itu haro. Dan kita lihat ini bangunan rumah orang-orang Arab zaman dulu. kan Ah, ini sudah bagus bangunan mereka dari batu ya, karena memang banyak batu di sini. Ini namanya haro di mana uh, kuda, onta tidak bisa melewatinya karena tajam. Dan biasanya di bawahnya itu subur katanya. Ini ada pembersihan ya dan kita akan melihat haro banyak sekali di perjalanan antara Mekah, antara Madinah dan kota. Oke, sebelah kanan kita ini eh, mau dibikin apa ini kayaknya? Sebelah kiri jemaah. Rel kereta api Ustaz? Bukan. Atau ini lagi muter nih jalan jemaah? ya. Lagi ada perbaikan. Bikin jalan kayaknya memang dan alhamdulillah sepanjang perjalanan 430 meter kita tidak akan ketemu gerbang tol nggak ada tuh yang bayar harus pakai uang pas atau bayar pakai apa sekarang e-tol pakai apa lagi nggak ada ketika orang itu bertakwa kepada Allah eh, Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف Allah mengatakan Allah memberikan permisalan sebuah negeri yang awalnya tentram, yang awalnya aman gara-gara kufur pada Allah, Allah timpakan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut. Kita tahu bagaimana di negeri kita orang semua takut. Takut dengan PKI, takut dengan Syiah, takut dengan macam-macam kekuasaan asing yang akan menyaplok Indonesia oh, itu azab dari Allah gara-gara kita kufur kita tidak ingat sama Allah SWT dan semoga para jemaah pulang dari umroh nih bawa secercah cahaya bawa lentera mau terangin kampungnya rumahnya diterangin dengan cahaya umroh dia keimanan dia ketakwaan dia dia di tempat kerjanya dia bawa tuh cahaya ke tempat kerja dia dimanapun dia berada dengan ini harapannya negeri kita menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Ana cukupkan. Ana lihat sebagian sudah mulai berganti doanya. Sudah mulai merem. Tapi ingat terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak واصل تلبية واصل